Sebelumnya bahwa <clears throat> ilmu nahu ini adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang ilmu Arabiyah. Ini hanya satu cabangnya. Karena di sana pembahasan ilmu bahasa Arab itu banyak. Ada nahu, ada sorof ada apalagi balaghah ma'ani, ya, <clears throat> ini semuanya saling mendukung untuk bisa kita memahami bahasa Arab dengan baik dan dan benar. Dan para ulama ketika menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ilmu nahwu bahasa Arab di antaranya Al Imam Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan sebagaimana dinukilkan Al Imam Ibnu apa namanya Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidak Suratul Mustaqim beliau <clears throat> menyampaikan sebuah ucapan dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan al-lisanu alladhi ikhtarahu Allah azza wa jal lisan al-arab lisan yang Allah pilih adalah lisan Arab fa anzala bihi kutubahu al-aziz maka Allah turunkan dengan bahasa tersebut Al-Quran yang mulia. Waja'alu lisana khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjadikan lisannya penutup para nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berbahasa Arab. Dan bahkan penghuni surga ini bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Maka ini termasuk hal-hal yang menjadikan utamanya bahasa bahasa Arab. Ya, oleh karena itu kata Syekhul Islam, yang bagi kulli ahadin yaqdiru ala ta'allum al-arabiyyati ayat li annaha lisanul ula. Ya, maka hendaklah bagi seorang yang mampu untuk mempelajari bahasa Arab itu untuk mempelajarinya. Kenapa? di annaha lisanul ula karena itu merupakan lisan lisan yang pertama kali Allah turunkan. Itu ya? Iya. Jadi sehingga ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu yang mulia. Sebagaimana disebutkan para ulama bahwa syaraful ilmi di syarafil ma'lum. Ya, syaraful ilmi di syarafil ma'lum. mulia suatu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Yang kita pelajari adalah apa? Sesuatu bahasa yang akan menjadikan wasilah benarnya pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita <clears throat> jelaskan apa itu ilmu nahwu, maka kita masuk dalam mukadimah ada di situ ya. Mukadimah di cetakan ini. Al mukadimah beberapa mukadimah yang berkaitan tentang kitab At-Tuhfatus Saniyah. Ta'rifun nahwi, definisi ilmu nahwu, mau maudhu'uhu, kedudukannya ya. Kemudian samaratuhu buah apa yang kita dapatkan dengan ilmu nahwu nisbatuhu nanti ya. ini dinisbahkan sama ilmu apa wadi'uhu siapa orang yang pertama kali mencetuskan adanya ilmu nahu kemudian hukum syar'i fihi dan bagaimana hukum syar'i tentang ilmu nahu ini sebelum kita masuk ke dalam kitab kita ketahui beberapa perkara ini yang pertama maudhu'uhu bahwa ya ilmu nahwu itu ya secara bahasa nahwu itu ini beberapa makna. Kita lihat at-ta'rif kalimat nahwu tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kalimat nahwu di dalam bahasa Arab itu dipakai dari beberapa makna. Bisa dipakai beberapa makna. Ya, ini sebagaimana disebutkan Al-Imam al Khodori Ketika al Khodori ini memberikan apa? hasyah di dalam kitab Ibnu Akil. Ini kalimat nahwu ini dibagi menjadi beberapa makna. Minha di antaranya jihah, apa jihah? Arah ya. Arah. Jadi nahwu itu maknanya arah. Contohnya apa? Zahabtu nahwa fulanin. Aku pergi searah dengan si fulan nahwa baginya ya. Apa maknanya nahwa di sini? Zahabtu nahwa fulan iya ai jihatahu itu arahnya sama. Wa minha asyabah wal misal. Ya, yang mirip seperti. Ya, ini nahwu seperti. Contohnya apa? Muhammadun nahwu aliin. Muhammad itu mirip seperti Ali. Nah, banyak nahwu. Ya. Iya. Aisyibuhu wa misluhu. Yaitu si Muhammad itu mirip seperti Ali. Wa tutlaku kalimatun nahwi fil istilahil ulama dan kalimat nahwu dipakai menurut istilah ulama. Ulama di sini ulama nahwu. Ya, adalah apa? Al ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali targibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yattabi'u dzalik. Ini adapun nahwu menurut istilah para ulama adalah apa? Ilmu bil qawaid. Ilmu tentang kaidah-kaidah allati yu'rafu biha. Yang dengan ilmu ini akan diketahui apa ahkam hukum-hukum akhir kalimat Arabiyah hukum hukumnya ya akhir harokatnya fi hali terbiki biha dari sisi susunannya baik di Arab ataukah dia bina ya di Arab yang berubah-ubah ataukah bina dia tetap wa mayattabi'u atau hal-hal yang apa namanya mengikuti hal-hal tersebut ini definisi ilmu nahu. Ini penting ya, jadi kita mengetahui definisi itu penting. Sebagaimana disebutkan para ulama bahwa ma hawala al-ilma ahadun jami'an wa mar'a al-fasanah. Tidak ada seorang pun yang dia bisa menguasai seluruh cabang ilmu agama ini walaupun belajar seribu tahun. Innamal ilmu kabahrin zahirin. Ilmu itu seperti lautan yang luas. Fatakhir kulla syai'in ma'ahsanah. Maka ambillah setiap ilmu itu yang terpentingnya. Apa yang terpentingnya? At-ta'rif, definisi. Nah, jadi kita paham apa itu definisi nahwu secara lughah tutlaku ala ma'ani. dibagi beberapa makna. Apa di antaranya? Jihah, arah. Yang kedua, asyibah wal misal. Nah, ah. adapun secara ulama istilah nuhat apa makna nahwu? Ilmu nahwu Ya, ya, huwa al-ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahkamu awahidil kalimatil arabiyyati fi hal tarkibiha. ya bal Jadi ilmu nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut diketahui hukum-hukum akhir kalimat. Apa maksudnya? Maksudnya terkadang Muhammadun berubah menjadi Muhammadan dan bisa berubah menjadi Muhammadin. Itulah. Itu tugasnya ilmu nah, nahwu. Nah, orang yang tidak pandai-pandai ya mengetahui tentang perbedaan Muhammad dan Muhammad dan Muhammadun susah mengartikannya. Ya, iya. Kemudian al-maudhu' itu bahasannya apa? Yang dibahas dalam ilmu nahwu itu apa? Wa ilmu binahwi dan yang dipelajari di dalam ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyatu adalah kalimat-kalimat bahasa Arab min jihadil bahs an ahwalihal madhkurati dari sisi apa pembahasan tentang keadaan yang telah disebutkan ya apakah dia makrob atau bina atau yang mengikuti dengannya jadi yang dibahas adalah apa kalimat arabiyah Kemudian as-samarah, apa buah yang kita dapatkan dengan mempelajari ilmu nahwu? Wasamaratu ta'allumi ilmi nahwi dan buah mempelajari ilmu nahwu adalah siyanatul lisani anil khata'i fil kalamil arabi. Terjaganya lisan dari apa? Dari kesalahan ketika mengucapkan dalam bahasa Arab. Nah, ini ya, Iya, jadi bisa tercipta salah lisan dan sebab mempelajari ini. Ini yang pertama. Berbicara bisa Pak, bisa dengan benar. Terjaga dari kesal kesalahan. Kemudian manfaat yang kedua, wa fahmul Qur'anil Karimi wal haditsin nabawi fahman sahihan. Ini lebih penting lagi. Dan memahami Al-Qur'an yang mulia dan hadis nabawi dengan pemahaman yang sahih. Dengan pemahaman yang sahih. Ya, karena kita yang menginginkan memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, maka harus ya, kita memahami dengan bahasa bahasa Arab. Karena Nabi berucap dengan bahasa Arab, Al-Quran pun dikeluarkan dalam bahasa Arab. Al-Zaini yang mana Al-Quran hadis, huma aslu syariat islamiyati wa aliha madaruha. Al-Qur'an dan hadis adalah apa? Asal syariat Islam ya? Asal syariat Islam itu dari Al-Qur'an dan hadis. Dan di atas keduanya lah porosnya syariat Islam. Tuh ya. Iya, makanya kalau kita tahu uh, bahas Al-Qur'an dan hadis ini sangat memudahkan dan membantu kita bisa memahami dengan be dengan benar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ketika belum menjelaskan. Maka dari inilah terambil pemahaman bahwa memahami ilmu nahwu termasuk apa hukumnya? Fardu kifayah. Asalnya fardu kifayah. Ya. Karena apa? Dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita memahami Al-Quran hadis dengan sahih, apa hukumnya? Wajib sedangkan tidak akan sempurna sesuatu yang wajib ini dengan ilmu nahwu ya kita tidak bisa memahami Al-Quran benar hadis dengan benar kecuali dengan ilmu nahwu maka menjadilah ilmu nahwu itu hukumnya wajib untuk dipelajari hanya saja disebutkan para ulama mempelajari ilmu nahwu termasuk perkara yang fardu kifayah apa fardu kifayah maksudnya idza qama man yakfi saqata anil baqin. Kalau ada salah seorang yang melakukannya, mempelajarinya maka apa? gugur yang selainnya. Satu kampung misalkan ya. Satu kampung tidak ada yang bisa ilmu Maka harus ada salah satu yang mempelajarinya. Kalau satu kampung tidak ada yang tahu sama sekali, bagaimana dosa semua dalam sekampung. Ya, iya. Dan Terkadang ini menjadi hukumnya wajib ain. Kapan? Gambarannya ketika di kampung itu tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang faham ilmu nahwu dan tidak memungkinkan untuk belajar. Mungkin anak kecil kalau ada orang orang tua, kecuali kita misalkan. Ya, yang punya kesempatan kita otaknya masih berjalan kita. Maka saat itu kita menjadi fardu ain untuk belajar. Iya, tadinya fardu kifayah karena kondisi tertentu naik tingkatnya menjadi fardu fardu ain. Maka masya Allah ini berarti apa? Ilmu yang penting. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ini sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida Shiratal Mustaqim. Nisbatuhu nisbahnya. Wa huwa min al-ulum al arabiyyah Bahwa ilmu nahwu itu termasuk ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab ya salah satu cabang ilmu Arab wadhi'uhu kemudian yang berikutnya siapa orang yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu kata beliau wal masyhur anna awwala li ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali yang masyhur perhatikan ya beliau menjelaskan riwayat yang masyhur bukan kesahihan riwayat atau masyhur ya yang banyak dikenal yang masyurnya bahwa yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu ada orang namanya Abul Aswad Ad-Duali. Ya, Abul Aswad Ad-Duali bi Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi para muhakikin ketika merunut tentang riwayat orang yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu al-abul aswad ini tidak didapatkan baik dengan sanat yang sahih maupun lemah tidak ada ya sekian banyak apa kitab yang telah dimutalakah tidak satu pun ditemukan justru yang ada ya adalah apa ternyata yang pertama kali melakukan adalah Ali bin Abi itu sendiri itu pun dengan tanpa ada sanat yang sahih ya jadi apa pelaku apa yang melakukan pertama kali siapa ya ada yang masyur cuman itu tidak sahih riwayatnya yang penting kita belajar karena pentingnya ilmu nah, gitu ya masya Allah kemudian yang berikutnya hukum syar'i hukum syariat tentang ilmu nahwu apa hukumnya kata beliau wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah dan mempelajarinya termasuk fard apa fard wajib ya ini istilah lain daripada kata wajib ya jadi bisa kata fard bisa wajib bisa lazim gitu ya itu sama dan mempelajarinya fardu fardun min furudil kifayah salah satu kewajiban dari kewajiban kewajiban apa namanya yang kifayah Warubbama, perhatikan, asalnya fardu kifayah. Dan terkadang ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Terkadang bisa naik derajatnya menjadi wajib bagi seorang fasara fardu ainin alaihi maka menjadilah itu fardu ain atas dia. Sebagaimana sudah tadi kita syaratkan kapan naik menjadi fardu ain? Ilmu nahu ketika memang tidak ada seorang pun yang mampu kecuali dia. Ya. Maka ini seperti halnya misalkan ya dalam bab jihad. Terkadang jihad fardu kifayah. Dalam kondisi tertentu ya, misalkan ada sebuah senjata ini. Di satu negeri itu nggak ada seorang pun yang mampu mengoperasikan senjata itu, kecuali kita misalkan. Tadinya jihadnya fardu kifayah. Maka saat seperti itu, keadaan seperti itu, jihad bagi kita menjadi apa? Fardu ain. Nah, ya, meningkat ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Coba kita jadi ini mukadimah ini adalah dari siapa? Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid pensyarah kitab apa? Um, Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita sampai jam berapa ini? Setengah jam apa? Sudah selesai berarti habis waktu. Jam jam tadi berapa sih? berarti masih 5 menit lagi. Sampai angka 3 ya. Nah, insyaallah kita bisa masuk ke apa namanya? <clears throat> ke awal kitab insyaallah Kita masuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terlalu sering kita jelaskan ya. Apa diantaranya? Faedah dari kita memulai kitab dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Satu. Iqtidaan bil Quran. Mengikuti Al-Quran. Karena apa? Fa'in Al-Quran mabdu'un bil basmalah. Al-Quran dimulai dengan basmalah. Kita buka Al-Quran, dapatkan surat pertama fatihah Apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, yang kedua, iktidaan bin Nabi mengikuti Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian banyak hadisnya, beliau mengirimkan risalah surat kepada beberapa pembesar saat itu. Apa pertama kali tuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila alimirum ya ila Irakal dan seterusnya. Ini menunjukkan hal ini adalah disunnahkan memulai kitab menggunakan bis, bismillah. Adapun hadis yang mengatakan kullu amrin zibalin la yubdau fihi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang memiliki kepentingan ya, kemudian tanpa dimulai bismillahirrahmanirrahim, maka aqta terputus dari rahmat Allah. Maka disebutkan Banu rahimahullah dalam apa namanya? Irwaul Halil, ini adalah apa? Hadis dhaif jiddan. Tidak bisa dipakai hujjah. Ya, wallahu alam bisawab. Ini sekilas tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, qala al-musannif rahimahullah telah berkata musannif, siapa musannifnya? Wa huwa Abu Abdullah Muhammad Muhammad bin Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad. Hah? Yang betul Muhammad bin Muhammad. Baru Ibn Dawud Haji. Yang betul Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud as Haji al-ma'ruf bi ibni Ajurum yang ma'ruf dikenal dengan nama Ibn Ajurum sehingga mantumahnya dikatakan apa? Mukotimahnya Mukotimah al-Ajurumiyah. Ya, jadi kata kitab ini ya risalah dikatakan risalah jurumiyah kenapa penulisnya al-Ajurum Ma'ruf dengan Ibn Ajurum, Putranya Pak Ajurum, Ya, maka dikatakan sebagai apa? Mukaddimah Jurumiyah. Itu ya. Jadi asal muasal penamaan ini eh, kitab ini. Yang beliau al-maulud yang dilahirkan pada tahun Isnataini Wasabi'ina sab'ina Tahun berapa itu? Ngitungnya di belakang. 672. Ya, adat. 672. Wal mutawaffa fi sanati salatin wa ishirin wa sab'i'atin minal hijratin nabawiyat. Rahimahullah. Dan beliau wafat pada tahun berapa? 723. Berarti berapa tahun berapa hidup? 723 dikurangi 672. 51 mudah-mudah sekali ya. Beliau umur cuma 51 tahun. Allah panggil beliau. Kita ada berapa? <laughs> ya. Nah, tahun ini dihitung sejak apa? Sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya siapa nama pengarang ini? Apa nama tanjungnya? Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud Hasan sanhaji Al-Ma'ruf Ibni Al-Ajurrum. Hafal ya? ya? Kita mau belajar kita beliau minimal kenal orangnya saja namanya. Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad. Jadi anak sama bapaknya namanya sama. Muhammad <laughs> bin Muhammad ibn Dawud Aslan Haji Al-Ma'ruf bi Ibni Al-Ajurrum. Ya, iya. Kata beliau, Allah beliau mengatakan masuk dalam lubil kitab isi inti kitab. Al-kalam huwa huwa lafdul murakkabu al mufid bil bat'i. Ahsan, antum bisa hafal. Ya. Mampu insyaallah. Kita coba dan bisa. Al-kalam huwa al-lafdul murakkabu al mufid bil bat'i. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Jadi ya, jadi satu pertemuan diusahakan minimal tiga baris dibaliknya nah, ya al kalamu huwa lafzul murakkab wal mufid bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun betul kan nah nah minimal perhatikan kita punya target setiap pertemuan karena seminggu sekali minimal tiga baris kita hafal Masya Allah sebelum pertemuan 30 baris ya itu manfaat tiga baris setiap pertemuan makanya insya Allah Eh, sebelum ini sebelum dijelaskan nah, matan dihafal dulu nah, eh, insya Allah lebih lengket ya lebih lengket kalau kita menghafalnya kata beliau al kalam kalam adalah apa lafat lafat nanti kita jelaskan apa makna lafat yang kedua al muqab susunan al mufid memberikan faedah biwati ai biwadil Arab yaitu kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab maka menurut ulama nahwu dikatakan kalam itu harus terpenuhi padanya empat syarat alafat lafad terlafatkan ayakuna sautan ya ada suaranya yang kedua al-murakkab tersusun dari dua atau tiga lebih, atau lebih kata kalimat ya, al-mufid yang memberikan faidah dan yang keempat bil wad'i ay bil wad'il Arab. Kata-kata ini dipakai orang Arab. Ini matan dari Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud as Haji. Wa aqul, nah kalau aqul sahabat di mengatakan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid itu syarih pensyarah kitab Jurumiyah ini. Eh, hey, minimal kenal namanya ya. Siapa pensyarahnya? Hmm, pensyarahnya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kalau Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wa aku saya katakan di lafzil kalam maknayan. Lafaz kalam memiliki dua makna. Ahaduhuma lughawiyyun mutsani nahwiyyun. Yang pertama makna secara lughawi bahasa, wasani nahwi definisi kalam menurut ilmu ulama nahwu. Ya. Amal kalamul lughawi, apapun kalam secara lughawi itu menurut ulama bahasa Arab huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafdhan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati Kalam secara bahasa adalah ibarah atau ibarat ya, ungkapan terhadap sesuatu yang didapatkan dengannya itu faidah. Ya. Jadi suatu ungkapan yang dengan ungkapan tersebut didapatkan faidah. Sawaun akan lahbon sama halnya. Apakah itu terlafatkan? Am lam yakun atau tidak terlafatkan Seperti al tulisan garis. Wal kitabah tulisan. Ya. Wal isyarah atau sekedar isyarat. Apa contohnya? Pengen nikah, mantuk-mantuk. <laughs> Nah, itu. Ya. Ini apa menurut bahasa. Akan tetapi bahwa makna nah kita ini diantara antara tugas kita di sini meluruskan ada beberapa pemahaman yang perlu diluruskan. Di antaranya di sini. Seorang yang memanakan bahwa kalam lughawi itu ibaratun amma tahsul bisa faidah ya ini adalah apa definisi yang tidak benar. Tidak sahih. Kenapa? Ya. Inna ma'atabihi ba'dul mubtadi ahli yatawassalu bihi ila nafis saut wal harf an kalami rabbina. Ini perhatikan ya. Jadi definisi ini loho apa namanya kalam secara loho kalau kita seperti itu semua itu adalah apa adalah kalam baik terlafatkan atau tidak ini dipakai oleh mubtadi'ah untuk apa untuk mereka menjadikan apa meniadakan sifat dalam kalam Allah asaud dan haraf itu bukan kalam Allah karena apa? Kan yang namanya kalam secara bahasa adalah apa? Punya semua ibarat yang merupakan faedah. Ya, baik telah terlafalkan maupun tidak. Nah, maka mereka akhirnya memakai berarti yang namanya kalam seperti itu, maka apa terjadi? Maka kemudian maka kalam termasuk kalam Allah itu nggak harus kemudian dalam bentuk adanya suara. Uh -uh, gitu ya. Ini secara bahasa. Adapun al-kalam an-nahwi, kalam menurut ulama nahwu ini adalah haba fala buddha min ayajtami afihi arba'atu umur. Maka harus terpenuhi padanya empat perkara. Ini ya, ini kalam menurut ulama nahwu. Apa yang pertama? Al-awwal ayyakuna lafdhan. Pertama harus dalam bentuk lafaz. Wasani ayyakuna murakkaba. Yang kedua harus dalam bentuk murakkab atau murakkab tersusun an, apa baik minimalnya dua dua kalimat atau lebih wasalis yang ketiga ayyakuna mufidan mufid memberikan faedah nanti dijelaskan satu persatunya insyaallah lafat ya telafat kan nanti apa malah lafat ayakuna sawtan mustamilan ala ba'dil hurufil ijaiyah Ah, ah. Maka nanti harus terpenuhi empat, syarat. Apa yang ketiga tadi? Ayakun mufid, memberikan faedah. Warabi ayakun mawdu'an bil batil arabi. Itu kalau bahasa bebasnya eh, bahwa kalam itu adalah kalam yang dipakai oleh orang-orang Arab gitu saja. Iya, jadi kalau misalkan kita mengatakan tidak kalam bukan bukan kalam. Makan bukan. Bukan kalam. itu lafaz cuma enggak kalam. Kenapa? Karena itu bukan orang Arab yang mengatakan. Terpenuhi syarat pertama, saut, lafaz. Tapi tidak penuhi syarat yang keempat, bil wad'i bil Arab. Jadi kalau kita mengatakan saya mau tidur, kalam bukan bukan bukan pembahasan di sini. Itu kalau bukan kalam yang dengan nahwu. Karena nahwu itu apa? Maudhu'uhu Arab, ilmu Arab. Eh, ya, terpenuhi, mufid terpenuhi. Tapi yang terakhir enggak enggak bisa. Bukan kalam. Bukan kalam. Ya lafaz. Itu kan ya, kalam. Perhatikan ya, kan permasalahan bahwa kita kalam itu pola pikir kita kalam menurut nahwu bukan kalam kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda. <laughs> kalam menurut Nahu. Apa menurut Nahu? Tanya kan awal apa bahasa nahu? Min ulumil Arab. Ilmu Arab. Ya sudah. Jadi dikatakan kalam menurut ilmu nahu adalah apa? Kalam termelibat syarat. Ayakuna lafdan murakkaban mufidan bil wad'i. penuhi syarat tapi yang empat tidak itu Apa yang syaratnya? Bil wad'il Arab. Kalam yang bisa yang biasa dipakai orang Arab. Ya, ana nahnu ana nadhabu ila al-madrasah Bukan kalam, bukan kalam. Iya. Kalam seperti yang inginkan siapa? Yang diinginkan ulama nahwu. Iya. Setiap lafaz nggak mesti kalam. Iya kan? Setiap mufid nggak mesti kalam. nah, <laughs> ya, makanya mahar ya, habis waktunya sih. Hmm, makanya apa tuh ma ah, mana lafzan ayakuna syautan mustamilan ala ba'd huruf hijaiyah Iya. Kalau saya baca Quran, saya membaca kan membaca bukan hijaiyah. Oh, yang betul. Maksudnya kalau saat itu syaut bahasa apa namanya suara. Ini bagus sekali. Wa mana Insya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Ini jadi kesimpulan di malam hari ini bahwa dikatakan kalam sesuai dengan ulama nahwu idza ijtama'a fihi arba'atu syurut apabila terpenuhi padanya empat syarat atau empat perkara. Yang pertama, lafzon. Yang kedua, murakkaban, tersusun minimal dua atau tiga atau lebih. Ya, nanti akan ada penjelasan perincian. Yang ketika mufid dipahami. Apa maksud mufid itu? Ayakuna sami. Ya, mana orang pendengar itu dia tidak nunggu-nunggu apa akan diucapkan lagi. Contohnya apa? Saya mau makan apa orang dengar enggak sudah cukup tahu maknanya tapi kalau mengatakan ida al ustad jika ustad datang no, apa yang terpikir mesti ada sesuatu yang dibicarakan lagi maka ida al ustad itu bukan kalam kenapa tidak mufid ya kecuali kita mengatakan ida al ustad ansati talamizu baru jika ustad datang murid semua diam gitu ya nah, nah bukan kalam.